Lah Lato saja mengerti apa hikmah sholat subuh dan sholat mereka tidak akan pernah absen pasti mereka akan mendatangi sholat subuh dan sholat isya berjaski jadi saking dahsyatnya kalimat rahimahullah Allah kalau saya Rasulullah SAW masuk fi jama'atin siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia berada dalam tanggungan Allah makna dalam mengenal Allah tidak Allah perlu satu salat subuh berjamaah kata Rasulullah Man sholat subuh fi jama'atin faka'annama siapa yang sholat subuh berjamaah hadir sholat subuh berjamaah maka ini hadis dari Rasulullah bin Affan maka seolah-olah dia melakukan qiyamul lail sepanjang Oh, keutamaan tentang sholat subuh berjamaah terlalu banyak. Bahkan dalam surah 17 ayat 79 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata li dhasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Dirikanlah salat dari tergelincirnya matahari, salat zuhur, sakil sampai gelapnya malam, sholat maghrib, sholat isya, Al Quran, bacaan Al-Quran di waktu fajar. Maksudnya sholat subuh. Perhatikan ya, ini akan menjadi amalan kita ihwa. Sholat subuh ini, maka ini bacaan Al-Qurannya panjang ini. Kenapa? Inna Quran al-fajri kana masyhuda karena baca di waktu fajar di waktu subuh disaksikan Allah dan seluruh malaikat. Allah senang benar kalau kita sholat subuh berjamaah, bacaan Al-Quran ini panjang. Bahkan di dalil fikih sunnah, lima rahmati Allah, Rasulullah SAW kalau sholat subuh rata-rata bacaannya enam ayat. Kalau sholat subuh di waktu Jumat, rokat pertama biasa Rasulullah baca surat As-Sajdah 30 ayat. Di rokat kedua, kalau nggak ada Rasulullah baca surat Al-Insan jadi biasanya sholat subuh Rasulullah SAW saya. Cobain ini di sini. Nah, insya Allah ngantuk semua. Latihan, itu latihan. Jadi para sahabat bersama Rasulullah alamin sudah terang. Jadi nikmat, sholat dipanjangkan, bacaan dan bacaan Al-Quran di waktu fajar disaksikan oleh para malaikat. Jadi nanti kalau misalnya sholat subuh zuhur, di waktu Sabtu, Ahad ada kajian, ah, biasakan baca Al-Quran sampai waktu syuruh. Karena buat lima rahmati Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda hadis riwayat Tirmizi Man subha fi jama'ati Siapa yang sholat subuh berjamaah Yang Allah Ta'ala Lalu dia duduk, dia nggak pergi kemana-mana Dia zikir nyebut nama Allah, boleh tasbih, boleh tahmid, boleh baca tilawah Al-Qur'an, apapun juga ibadah. Hatta tentu asyams hingga matahari naik. Tum dia sholat dua rakaat. Jadi lihat nih subuh berjamaah, kemudian zikir nggak putus sampai waktu syuruk, matahari naik. Kemudian dia berdiri sholat dua rakaat. Fakannama lahu أجر أو umrah tamah tamah tamah maka siapa yang melakukan amal ini sholat subuh hingga waktu terang matahari waktu syuruk lalu dia sholat syuruk dua rakaat maka baginya pahala haji umroh. perhatikan kata Rasulullah sempurna sempurna banyak orang di hari liburan ini kata iman berangkat umroh, tapi umrohnya belum tentu sempurna melakukan ibadah haji tapi hajinya belum tentu sempurna. Maka Anda bisa dapatkan pahala haji umroh sempurna, sempurna, sempurna tiga kali lipat dengan cara sholat subuh sampai waktu syuruk lalu lakukan dua rakaat sholat sunnah isyrok dan sholat sunnah syuruk. Pahala haji sempurna, sempurna. Nah, itu aja kalian ya tausiahnya. Minum dulu boleh ya. Allah Subhanahu wa taala waktu subuh aja Al-Qur'an waktu fajar Allah dan para malaikat nyaksi saya kira-kira 5-7 tahun yang lalu pernah Allah kasih sakit vertigo aku pak duduk begini puyeng berdiri rasanya kayak mau jumpa lita dua pekan dakwah saya off berobat ke dokter ini Rumah sakit ini segala macam semuanya bilang beda-beda nih kata dokter ada yang bilang ini Ustaz apa namanya ini balance telinga kanan telinga kiri bermasalah kepala saya di scan di rumah sakit ini nanti di rumah sakit lain saya disetrum-setrum oh banyak sekali periksa nih tapi masih belum ketahuan apa penyebabnya maka ada seorang jemaah nelfon istri saya bilang ibu-ibu nih nanya Umi bagaimana Ustaz vertigo sudah berobat kemana aja oh dari cerita yang mesti saya kesini sana segala macam ibu belum ketahuan boleh nggak saya rekomendasikan Umi kata ibu ini ke istri saya saya dulu pernah vertigo akut saya berobat ke RSN Alhamdulillah jam terbangnya tinggi dia seorang urolog ahli oh silakan bu Baik Umi, sekarang saya atur ya. Beliau telepon itu profesor, kemarin nggak lama telepon lagi. Umi kasih tahu ke Ustadz jam 9, uh, eh, hari Selasa jam 9 ditunggu sama Profesor Teguh. Maka hari ini saya, Insyaallah yang terima rahmati ya Allah Ini barangkali pengalaman beliau ya Itu beliau nggak pakai dicek macam darah saja Hanya hitungan belasan menit keluar itu hasilnya Dia langsung tahu Ustadz, saya ngerti ini Penyebab vertigonya apa Prof? Ini penyebab Anda tahu triglycerid kan? Kenapa triglycerid saya? Maksimal 150 nih Ustadz gitu. Apa sebabnya saya bilang gitu? Oh saya tahu Ustadz, ya pasti Ustadz nggak bisa nolak makan kalau diundang ke jemaah. Saya ngomong gitu. Profesor ngomong gitu. Benar Prof, saya ngomong. Profesor bisa tahu Ustadz yang rame atau sepi order bisa kelihatan dari postur tubuh. Saya jawab. Nggak usah pakai medikasi, nggak pakai obat-obatan, Ustaz nggak perlu dirawat. Tapi Ustaz siap nggak janji misalnya. Janji apa? Pantang makan. Insya Allah dua pekan. Betul Imam ya Allah, saya ngomong, Prof, saya santri dari kecil. Urusan pantang makan mau puasa saya biasa. Dengerin, saya akan kasih tahu makanan pantang barusan. Siap, saya begitu. Semua karbohidrat nggak boleh, kata Profesor Teguh itu. Itu dia ngomong karbohidrat masih dirinci nasi kagak boleh singkong ubi semuanya disebut nggak boleh setiap disebut item saya mau siap siap siap siap semuanya gitu. protein kagak boleh Ustaz daging dagingan nggak boleh kambing bebek ayam ikan semua nggak boleh siap saya mau gitu. goreng gorengan nggak boleh Ustaz apa aja tempe kagak boleh tahu nggak boleh mendoan nggak boleh semua di... santan nggak boleh Ustaz oke okay. Manis-manisan nggak boleh Ustaz. Dia ngomong, siap. Dia sebut tuh kira-kira 30-an item, saya bengong semua yang saya makan nggak boleh. Stop kok Ustaz, saya ngomong gitu. Itu segala-galanya yang biasa saya makan nggak boleh, terus saya, saya makan apa? Saya kan tajam gitu. Ini Ustaz, semua yang saya sebut nggak boleh, cuma saya izinkan dua jenis makanan Pak Ustaz. Apa tuh? Sayur sama buah. Saya... Begitu profesor ngomong sayur sama buah, maka kemudian saya sebutnya, oh siap, saya kebayangin sayur buah segera Pak. Maka lima Taimiyah Allah Subhanahu wa taala saya bilang, "Siap." Ustaz, kan pagi saya buah. Oke. Makan siang saya buah. Siap. Makan malam saya buah. Yang lain kagak boleh. Siap. Makan kayak begitu. lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ngebayangin makan sayur buah, saya siap cuman. Oke Ustaz, sekarang salam saya. Dia begini, itu profesor. Makin saya nggak mau lihat lagi Ustaz. Kalau Ustaz jaga makan itu, insya Allah Ustaz sembuh. Oke, siap saya mau begini. Hotel lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya salaman dan Profesor Teguh. Di hotel lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mulai saat itu saya makan sayur buah, sayur buah setiap pagi, siang. Allah hotel lima rahmati Allah. Saya kasih tahu ya, kalau antum belum pernah rasain dia dia begini kelihatannya seger. Tapi kalau makan nasi biasanya saya nambah. Pernah nggak antum makan sayur buah nambah? Buah sayur tetapi akan menghilangkan appetite antum. Jadi biasanya kalau makan saya nambah, itu makan sekarang tuh karena secara rasa gairah semangat nggak ada. Jadi masya Allah seperempat piring biasanya maksimal saya makan. Dan masya Allah langsung susu cus. Dari mana? Dari Allah mata terang, kepala udah nggak pusing lagi, mulai aktivitas dawah. Begitu saya mulai aktivitas waktu ya Rahmati Allah. Pagi itu dari jam 10 sampai setengah 12 saya ceramah di sebuah keluarga di Radio Dalam maka saya setengah 12 selesai semua tausiah, ceramah selesai. Tuan rumahnya bengong, tuan rumahnya bengong Ustaz. Zuhur kira-kira setengah jam lagi. Terus ini kita ngapain Ustaz? Dia tersenyum. Ustaz, kata istri saya makanan udah siap. Kira-kira boleh nggak makan dulu baru nanti kita sholat zuhur? Oh emang sunahnya begitu. Kalau makanan udah siap, makan dulu baru kita sholat. Ayo Ustaz, kata dia. Saya ditarik dari karpet, saya berdiri. Begitu saya berdiri, terima rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, saya diajak ke meja prasmanan yang paling sepuh. Ada seorang kakek-kakek, Pak, sini Pak, temenin saya. Maka kakek itu bangkit. Kami berdoa pergi ke meja. Begitu kami pergi ke meja makan, yang terima rahmat Allah, piring saya ambil bersih kakek. Eh, bapak duluan. Enggak, enggak, ustaz duluan. Enggak, sunahnya yang tua dulu, ambil, ambil. Maka Masya Allah, itu makanan prasmanan dihidangkan begitu. Nasi putih diambil, nasi goreng diambil telur diambil, daging diambil, ikan diambil, tempe diambil, semua yang ditekan. Sementara anak muda yang keren dan banyak penyakitnya ini, nasi lewat, daging lewat, telur lewat, tempe lewat, tau gak apa yang Ujungnya, yang saya ambil. Dan itu kira-kira cuma seperempat piring. Begitu selesai saya ngambil, saya lihat di mana tuh kakek duduk. Saya pengen jadi teman ngobrol sama kak. Begitu saya duduk sebelahnya, masya Allah saya lihat, tau ujung. Saya duduk samping beliau, belum saya makan, saya tepuk pahanya. Ah, belum makan ya? Mungkin dia ngelirik tuh piringnya, Dia ngomongin, Alhamdulillah Ustaz, Allah kasih saya sehat walafiat. Emangnya umur Bapak berapa? Saya tanya. Beliau pun ini ngeliat saya. Ya. Coba Ustaz tebak berapa umur saya? Maka saya lihat wajahnya uh, umur Rasul ya Pak, 63 tahun, salah Ustaz. 65, salah Ustaz. 67, salah Ustaz. Berapa usia Bapak? Bukan dijawab, kecil ini coba lihat Ustaz rambut saya, ada nggak uh, uban para selembar? Demi Allah saya lihat rambutnya hitam, nggak ada satu pun uban. Kalau antum dekat kepala saya, insya Allah ketemu. Maka saya nanya lagi, berapa usia bapak? Bukannya dijawab, dia lepas kacamatanya. Ustaz, ini kacamata saya agak plus. Dalam hati saya, kenapa perlu pakai? Dia jawab begini, ini mata saya besar masih bisa lihat dekat, baca bisa, lihat jauh pun masih tajam besar. Maka kata lima hari Allah saya ada kagak sabar saya nanya berapa usia bapak? Ustaz, Alhamdulillah Ustaz saya baru dikasih Allah umur nanti kan beliau ngomong 83 tahun. Begitu mendengar orang 83 tahun tampangnya begitu, Masih dari lima di Allah saya jadi orang. Pak, apa rahasianya? Awet muda, Saya sehat walafiat. Begitu nanya dengan antusias, beliau ngomong gini, Ustaz, Ustaz suka pak, Gue lu bercanda banget nanya begitu pertanyaan saya nggak dijawab-jawab nggak terima orang Allah Subhanahu Wa Taala maka saya kasih jawaban kira-kira mentok nih orang awam saya ngomongin Pak saya baca Quran Insya Allah setiap hari Ba'da subuh kira-kira setengah jam itu pun nggak cuma baca Al-Quran berikut tafsirnya karena saya punya halakot tafsir di masjid saya setiap subuh Kira-kira itu jawaban saya begitu tuh. Maka Masya Allah yang terima rahmatullah si kakek tersenyum dia mengatakan, oh pada sufi Ustaz, iya. Setengah jam sekali, iya, tapi pakai tafsir terkadang gitu. Maka Masya Allah yang rahmat Allah si kakek ngomong gini, Ustaz, Al-Qur'annya lebih banyakkan makan dong daripada baca Quran. Saya ngomong gini sama dia, baca baca Quran sama saya Olafiah awet muda. Ustaz, Ustaz bingung barangkali lihat saya 83 tahun tampang ini Belum ada ubahan mata masih awas. Si kakek ngomong guru saya Ustaz, saat itu dia ngomong usianya 97 tahun di Sumatera Barat. Beliau guru SD saya. Usia 97 tahun kemana-mana masih nyetir mobil sendiri. Masya Allah, saya belum umur 30 tahun. Sejak sebelum 30 tahun saya sudah pakai Beliau biasanya, istri saya. Masya Allah, beliau sering ngajarin anak kehidupan. Mutiara-mutiara hikmah kata-kata bijak selalu keluar dari mulut beliau. Kalau guru-guru lain biasanya murid-murid terus bersih Kalau pergantian jam, Masya Allah, beliau itu kalau belum datang aja, beliau kami semua dan nanti. Kami sudah dan itu kalau beliau ngaji. Selalu kami catat dan salah satu mutiara hikmah kata-kata bijak yang saya amalkan dari beliau. Nah, perhatikan. Gurunya beliau ngomong. Mulai sekarang jangan banyak baca dari kiri ke kanan. Mulai sekarang nak perbanyak baca kanan. Ngerti apa nanti Apa baca kanan kiri itu apa? sayangan waktu ngobrol sama Allah barangkali antum pernah bertanya dalam hati kenapa sih Allah turunnya Al-Quran pakai bahasa Arab bukan bahasa Latin kiri ke kanan bukan bahasa kanji atas ke bawah kenapa Allah berfirman dalam surat 12 ayat 2 Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu Qur'ana ta'qilu Sungguh kami turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab agar kalian berakal agar kalian memahami, agar kalian jenius dan agar kalian sehat. Perhatikan bahwa Anda barangkali lebih punya pengalaman dibanding saya. Orang Indonesia kalau stroke mati sebelah badan, perhatikan perhatikan. Kebanyakan orang-orang Indonesia yang mati sebelah badan, kebanyakan matinya sebelah kanan. Tahu kenapa? Karena semua anggota tubuh sebelah kanan digerakkan oleh otak kiri. Sementara semua anggota yang sebelah kiri digerakkan oleh otak kanan dan kebanyakan orang kita yang otak kan terlalu sering menggunakan otak kiri baca yang banyak kan kiri ke kanan maka baca baca Quran baca Quran nah, Alhamdulillah nggak usah banyak banyak ya Pak baca Quran sehari 10 juz satu juz satu juz minimal satu juz baca Al-Quran biasakan biasakan siapa yang senantiasa tilawah Al-Quran dia akan menjadi teman kita Pak demi Allah siapa tuh Maka saat itu kemudian dia senyum, dia bilang kepada Mukanak berhenti. Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan syami karena dia senantiasa tilawah Al-Qur'an membaca. Dalam kubur. Nanti yaumul hisab Rasulullah SAW bersabda, "Inna ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi." Al-Qur'an ini nanti akan jadi syafaat banyak ketika di dunia. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, al baqarah Ali Imran terbang di Yomil Mahsyar nanti. Dia akan cari aku. Siapa yang mengamalkan aku? Siapa yang menghafalkan aku? Perhatikan, perhatikan. Enggak berhenti, enggak berhenti. Abu Hurairah dalam kondisi kepanikan, semua manusia telanjang. Kita udah gak kenal lagi sama bapak kita, ibu kita, anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita. Tapi dalam baru dia begitu hari kiamat, maka kemudian para malaikat mengadakan yuqalu sahibul Quran. Mana-mana para sahabat Quran sini kumpul, kumpul karena para malaikat. Maka kumpullah para sahabat Quran ini. Maka kemudian malaikat mengatakan, ikra bacalah Al-Qur'an." Pak, hari kiamat kira-kira ada Al-Qur'an dalam bentuk musa Jawab, jawab. Dalam bentuk cetakan kayak begitu ada Dari kiamat enggak ada. Enggak ada. Maka kalau terima Allah Subhanahu wa taala perhatikan, perhatikan. Maka kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada pasangan kita lupa, tapi para mereka mengatakan baca. Jadi kurang ada sih. Warto naik ke tangga-tangga surga. Warto baca Al-Quran dengan tartil dengan tenang seperti kau dulu membaca dengan tenang. Fa inna manzilataka inda akhir ayat berubah, Karena posisimu di surga tergantung kau baca. Maknanya kalau kita cuma hafal alif kelas 4 ayat, cuma 4 tingkat doang kita nyampe. Kalau kita hafal Al-Baqarah 286 ayat, 286 tingkat tuh kita naik. Tapi kalau kita hafal 6200 surga paling tinggi itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi ahli. Allah punya keluarga. Ya Rasul bukannya Allah nggak dilahirkan dan tidak melahirkan, kok tiba-tiba punya keluarga? Ahlul Quran. Um ahlullah wa khasatikum mereka keluarga Allah. Mereka adalah orang-orang terkhusus VIP nanti di surga. Mudah-mudahan untuk semuanya menjadi ahli surga. Amin. Ahli surga tertinggi. Maka sekarang udah berapa Al-Quran yang kita kuasai? Maka yang hotel dimakmudi Allah Subhanahu Wa Taala suruh pinjam 535 maka sekarang Ustadz mau ngasih bekal sama antum semua untuk mudah hafal Quran mau nggak kalimat ngantuk atau gimana nih Ustadz mau ngajarin ilmu menghafal Al-Quran semudah tersenyum ya insya Allah besok di Aten 12 ribu orang wisuda hafalan surat Ar-Rahman seluruh dunia dan ini teknik orang yang bisa baca Al-Quran sama sekali bisa langsung fal berikut makna dengan menit. Kita praktekin di sini. Siap gara-gara? Siap ya? Oke, sekarang mengajari mana-mana orang semuanya senyum dari usia 3 tahun sampai nenek 85 tahun semuanya senyum kecuali di masjid saya pilih dong nggak ada yang senyum jangan-jangan stres coba gini-gini supaya relaksasi coba rasakan kepala, leher, tangan, punggung semuanya relax. ciri-ciri orang relax pak senyum senyum ini akan biar lebih rileks. Udah rileks belum? Ciri-ciri orang stres kalau ditanya nggak jawab. Udah rileks belum? Nah, ini yang kepaksa. Ini sudah bisa lihat orang yang mudah hafal Quran atau sulit, orang yang rileks atau stres bisa kelihatan dengan cara gini, Pak. Sekarang itu digerakkan Ustaz, tepuk jempolnya di bawah, senyum-senyum. Oke. Sekarang tangannya ikuti Ustaz ya, tangannya silang. Jari-jarinya rekatkan. Jempolnya pastikan di bawah. Belum bisa kelihatan orang yang rileks atau stres dengan cara gini. Semuanya baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan tiga yang dikerjakan Ustaz, saya jempol putar ke atas. Tuh kan, stres kan, baru ketahuan, kelihatan ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman di Allah Subhanahu wa taala. Karena kan Ustaz mau belum lancar baca Al-Qur'an, mahram tajwid masih berantakan tujuh tangan. Jangan malu-malu. Ini inputnya nanti kita lihat dulu. Sekarang siapa ya kalau baca Al-Quran nggak ngerti apa artinya? Punya Masya Allah, hampir semuanya turun. Sekarang siapa yang belum hafal surat Ar-Rahman? Yang belum hafal. Nah, hampir semuanya turun. Siapa yang belum hafal Ar-Rahman berikut artinya? Punya Masya Allah semuanya. Pantai begitu pagi Ustaz tadi disuruh Allah ke sini baru ngerti. Salah satu hikmahnya rupanya demi menyelamatkan domba-domba yang sesat ini ya. Baik, sekarang Ustadz pengen ngajarin teknik hafal Quran seperti Jibril ajarkan Rasulullah. Mau kira-kira? Jadi nggak usah pakai tulisan, nggak usah pakai bacaan. Selama 22 tahun lebih, hampir 23 tahun, Jibril tidak pernah tunjukkan tulisan dan baca. Teknik gimana? Tekniknya dua. Satu suara lantang. Satu apa? Lantang. Satu suara lantang. Yang kedua isyarat tangan. Apa? Isyarat tangan. Isyarat tangan ini Pak Guru ini akan membuat Al-Quran dan ini akan membuat anda langsung ngerti jutaan bahasa dunia. Ini tangan. Kalau pengalaman saya, lebih dari 90% jemaah haji Indonesia tidak ngerti bahasa Arab. Betul nggak ya? Tapi Masya Allah baru berapa hari di Mekah, mereka belanja langsung ngerti. Haji, khomsariah. Jadi rupanya ini Anda akan membuat ngerti seluruh bahasa dunia. Hanya dengan ini. Yang kedua, ini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah ini resapannya, nyimpan memorinya lebih cepat daripada ini. Dan ini nyimpan memorinya akan jauh lebih lama daripada ini. Kalau anda nggak percaya, ini dalil dalam surat apa nih? Kalau anda hafal baca sama ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala ahihi yauma di hari itu kata Allah hari kiamat maksudnya. Boleh jadi hari ini, boleh jadi pekan depan, boleh jadi ribuan tahun lagi hanya Allah yang tahu. Kiamat itu kami kunci mulut manusia berbicara pada kami nanti kan kata Allah. Tangan-tangan mereka bersaksi pada kami, kaki mereka atas apa yang dulu. Seolah-olah Allah ingin kasih tahu kepada kita, eh manusia, kamu pengen tahu nggak tempat nyimpan memori paling desa di mana? Otak. Dilihat Handphone bukan. Server ya Allah buka. Di mana ya Allah? Tempat nyimpan memori paling dahsyat kata Allah. Nih perhatikan. Bisa miliaran tahun. Bahkan jangankan di hari kiamat sampai kita masuk ke dalam surga atau naudzubillah masuk ke dalam neraka ini tak ngomong. Oke kata lima rahmati Allah syarat nafal Quran sama Ustaz dua satu suara satu apa yang kedua isyarat. Kalau Ustaz ngomong gini, menghafal Al-Quran, jawab dengan semangat ya. Ustaz tahu belum sarapan tapi jawab semangat. Ya. Bilang mudah gini, angkat tangan. Siap ya? Menghafal Al-Quran. Mudah. Menghafal Al-Quran. Mudah. Menghafal Al-Quran. Mudah. Ustaz, emang dengan cara gitu salah satu hafal dan permanen? Oh, insya Allah permanen. Ini wajah-wajah kan. Ustaz mau buktiin, boleh kira-kira? Nih, Anda tahu yang dilema rahmati Allah kalau Anda nggak percaya hanya dengan suara lantang dan tangannya di kamarnya, nih buktinya adalah <clears throat> tahu nggak lagu anak-anak judulnya topi saya bunda tahu ini pura-pura kagak tahu tahu nggak kira-kira tahu apa lagunya apa ah. gerakan tangannya apa ah. gini topi coba praktek. topi saya bunda oke sebelum Ustaz ngajarin ngapal Quran maka kita nyanyi bareng-bareng dan isyarat tangannya gerakin. Kalau Ustaz lihat pada malas-malasan Ustaz juga malas ngajarin hafal surah Ar-Rahman. Sejik kira-kira ya. Keras. Satu, dua, tiga. Topi saya. Tapi Masya Allah rupanya asal suara lantang, tangan bergerak, hati senang. Insya Allah tanpa perlu mengapa. Setuju kira-kira? Maka kita akan praktekin ngapal suara rahmat. Siap? Yang menghafal sekarang semua berdiri dulu, berdiri, berdiri. Bikin barisan di belakang ini nih. Barisan di situ. Yuk, bikin Yuk, Cepetan. Yuk, hari diatur. 15. Hitung, hitung. Nah, baris. Garis. Yuk isi depannya kalau belum 15, isi. Hmm. Maju lagi. Sudah? Yang belakang isi depan ya, yang belakang isi depan. Oke, duduk, duduk, duduk. Duduk. Nah, begini rapi. Benar nggak rapi? Tadi maju ini baru benar rapi. Jadi lain kali kalau ngaji atur begini ya. Jadi kamera enak motonya gitu. Setuju kira-kira? Oh ibu iya, sekalian sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita akan praktek ngapal suara Allah Siap kira-kira? Syaratnya dua. Satu apa? Suara lantang. Yang kedua isyarat. Oke. Kalau sudah ngomong menghafal menghafal suara? quran Oke. Dengan suara sekeras itu kita akan mulai ta'awuz dan basmalah. A'udzu billah kasih tahu, jangan pakai otak. Siap ya? Kita akan mulai dari ayat 7. Lawan, berarti kan Ustaz. Alhamdulillah. kasih tahu ya yang hafal pakai otak nggak membantu yang ada malah ngerepotin kalau anda nggak percaya otak anda ngerepotin nih Ustaz buktiin anda tahu ukurannya beda umur kalau gajah ukurannya besar kalau gajah ukurannya besar sama-sama gajah besar kalau besar tangannya gimana gajah besar kalau semut ke sama ini dengan otak anda betul kira-kira sekarang Ustaz pengen mengukur otak Anda ngebantu pengerepotin dengan metode yang baru. Kalau Ustaz ngomong gini, gajah jauh yang keras, besar, tapi tangan gini kita ubah sedikit. Coba ya, coba coba. coba. Besar. Ini, ini olahraga otak pagi ya. Gajah. Besar. Semut. kecil Ini pinter-pinter jemaah saya bilang. Oke. Sekarang kita coba. Satu, dua, tiga. Semut. Kecil. Ada semut besar. tambahin lagi ya. Bedanya ukuran ular sama ular. Kalau ular pan, sama sama ular pen. Sekarang Ustadz pengen ngetes otak kita ngebantu pengerepotin. Kalau Ustadz bilang ular, jawab yang keras, jangan takut salah. Tapi takut gitu ya. Kalau ular pendek, siap kira-kira? Oke, hati-hati ini Ada gajah, ada semut, ada ular, ular. Yang pakai otak biasanya stroke. Dua, tiga, semut, calle begini betah apa enggak? Mereka pengennya lari bergerak terus, betul? Dan perhatikan anak-anak kecil, meski ngobrol, meski cuma dua orang, kalau mereka ngobrol anak kecil biar maka anak kecil suaranya kenceng dan badannya nggak pernah berhenti bergerak. Tapi subhanallah segala yang mereka hafal tanpa perlu menghafal. Paham? Yang pakai otak ini kagak apa. Paham ya? Jadi mumpung baru dua ayat besar kasih 78 ayat. Insya Allah sampai isya kita kagak pernah. Setuju kira-kira? Maka nah, jangan pakai otak ya. Kita baca dua ayat tadi, suaranya nih. lepan tangannya bergerak, gak usah pakai malu. Siap kira-kira? Yuk baca pas malam. Bismillah. langsung kita praktekin pulang ke rumah kita ajarin istri, suami kita, anak-anak kita untuk menghafal Quran. Setuju nggak kira-kira? Maka supaya lebih serunya berdiri, berdiri, berdiri. Sekarang bikin kelompok empat orang, empat orang. Berdiri. Anggap ini keluarga anda sendiri. Jadi ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya. Mudah-mudahan langsung semua kita menghafal Quran nanti. Amin. kalau yang lain empat ketemu empat cepetan ayo cepetan nah, ada hadapan apa Pade atur Sukma bantu empat empat ketemu empat satu keluarga satu keluarga kalau belum kenalan kenalan tanya namanya siapa rumahnya tinggal di mana coba ini ini satu jemaah jangan jangan saling nggak kenal nih coba kenal apa udah selesaikan praktek dengan keluarga musuhnya kita akan baca dua ayat tadi yuk mulai basmalah Bismillah Ayo. Nggak nempel, nggak nempel. Seperti mau salaman tapi nggak kena. Sudah? Dengerin ya Umar Usman kalau Ustaz bilang Umar secepat mungkin Umar tangkap indah. Paham? Sebaliknya kalau Ustaz bilang Usman, Usman segera tangkap tangannya Umar. Paham? Jangan pakai otak ya. Oke? Okay? Dan perhatikan perhatikan ya Ustaz sebut namanya dia yang nangkap. Oke? Okay? Paham? Boleh kita mulai? Ustaz sebut ya. Ustaz Fokus, fokus, fokus. Dua, juz bilang saya ini kira-kira mau ditemenin Ustaz ngapal Qurannya sampai 30 juz maunya bayar pakai gratis ini kelihatan dari tampang-tampang wajah Nah, perhatikan sekarang udah zamannya serba gratis. Ustaz setiap hari mau kirim video ayat demi ayat langsung ke handphone antum. Mau kira-kira? Oh. Maka setiap hari antum bakal diajarin ngapal Quran sama Ustaz dan tim Ustaz secara gratis. Ini Ustaz bilang seluruh dunia lebih dari 20 negara, jutaan orang setiap orang ketemu Ustaz. Maka caranya keluarin HP-nya, cepetan buang HP-nya. Keluarin HP-nya dan Enggak, enggak, enggak, SMS, SMS, SMS daftar. SMS formatnya tulis nama, nama panggilan aja. Misalnya Agung. SMS, Ya, tulis nama nama masing-masing. Agung, nama namanya Budi, tulis Budi. Dan spasi Saif, Saifillah BSD. Tulis Saifila BSD. Udah belum? Spasi jenis kelamin. Pilih L buat laki-laki, P buat perempuan. L laki-laki atau B perempuan. Pilih ya, jangan tahu kawan. Contoh, Agung, saya Villa BSD, L. Contoh, Tuti, saya pilih BSD, P. Sudah, kirim ke nomor ini. 0878 77, 22, 00, udah. Ulang ya. 0878 Kirim maksimal 7 kali 24 jam antum bakal diundang dalam grup WhatsApp, Telegram, YouTube, pokoknya media sosial yang antum punya, ya. Dan insya Allah setiap hari Ustadz akan nemenin antum. Ini setuju kira-kira? Dan insya Allah nanti kita akan mulai dari ayat pertama. Nanti kalau sudah kelar, itu juga khataman ya. apal Al-Quran Jadi kira-kira. Video yang Ustaz kirim halal. Antum bagikan ke istri, ke suami, ke anak-anak, ke tetangga, ke sahabat. Ajak sebanyak-banyak Al Quran. Ustaz akan kirim satu orang atau dua orang Ustaz Ustazah. Nanti akan nemenin Antum langsung di grup itu Al Quran. Ini layanan gratis kuat-kuatnya sampai 30 juz kita temenin ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya menjadi ahlul Quran. Amin. Ya Rabbal alamin. Maka ketika tadi Ustadz ngomong setengah jam tausiah dia untuk apa? Tapi rupanya di 10 menit terakhir dua ayat berikut maknanya Allah kasih mudah apa? Tapi Allah Akbar. Maka insya Allah nanti kalau pengen bikin mabit di sini atau bikin program. Ini namanya baru review, perhatikan baru 10 dan 15 menit baru dua ayat. Kalau pengen bikin yang one day training dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore hafal satu Atau kalau pengen ini ada guru di sini atau antum pengen bikin rumah kita jadi rumah penghafal Quran perlu instruktur uh, Ustaz training namanya training of trainer Quran sekarang sudah lebih dari 5000 orang sudah menjadi alumni nya itu tiga hari dua malam antum bisa langsung ngajar seperti bisa barusan. Jadi boleh ikutan ya. Atau misalnya liburan kayak begini, anak-anak mau diajak kemana, ikutin aja Super Quran Camp. Jadi tanggal berapa? Oh? 27 sampai 29. Tanggal 27 sampai 29 tiga hari anak kita nanti pulang hafal satu surat Al-Quran dan mereka senang ketagihan hafal Quran. Atau nanti kalau pengen sekeluarga, bapak, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, Ustaz punya program Holiday with Quran tanggal 31 Desember sampai 1 Januari. Jadi malam tahun barunya kita pakai misi Quran, ya, ngapal Quran. Mudah-mudahan pulang keluarga jadi ketagihan. Amin ya Robbal alamin. Nah, informasinya nanti silakan tanya ke awal, ke Sukma dan Ustaz juga bawa di mengenal Quran. Antum tonton sama keluarga, sama-sama nonton surah Ar-Rahman hanya dalam hitungan menit langsung hafal berikut mana? nonton surat An-Najm, Al-Waqi'ah dan banyak surat-surat lain. Di BSD ini itu ada Pak D. Jarot. Dia tuh rumahnya di mana situ? Ini jemaah hakim nih. Jadi beliau ini dari mulai baca dalam Al-Quran sekarang sudah hafal banyak surat. Ntar tes jadi imam ya, beliau tuh. Maka alhamdulillah ini akan membuat orang yang bisa baca Al-Quran sama sekali langsung bisa hafal berikut mana makna tajwid dan ketagihan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya menjadi ahlul Quran. Amin. Sama-sama doa. اللهم ارحم